kita akan mendapati di akhir Ramadan kesempatan yang tidak akan didapatkan tidak akan didapatkan di luar Ramadan. Satu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa salat malam di malam Lailatul Qadar maka akan diampuni dosanya yang telah lalu dengan syarat dia mengerjakan itu karena iman dan berharap pahala. Nabi alaihi salatu berjuang di 10 malam terakhir yang Lailatul Qadar terjadi di salah satu malam-malam itu, terutama di malam-malam ganjil. Nabi alaihi salatu menghidupkan malamnya Nabi alaihi salatu wassalam Syadda mi'zarah mengencangkan ikatan sarungnya yakni mengurangi konsumsi makanannya ataukah menjauhi istrinya wa ahla dan juga ikut membangunkan keluarga demi menghidupkan malam itu. Ahya lailah. Nabi SAW menghidupkan malam itu dalam arti tidak tidur sama sekali. Dan ini tentunya butuh perjuangan. Oleh karena itu Nabi SAW beretika di 10 malam, di 10 hari terakhir Ramadan. Barang siapa diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah, fadzalika khairun lah wa afdal itulah yang lebih utama dan kebaikan besar baginya agar bisa mendapatkan keutamaan malam itu khairu min alfi syahr. yang baik daripada seribu bulan ibadah di malam itu. Namun ya ibadah Allah barangkali sebagian tidak mampu mengerjakannya. Namun tidak menutup tidak menutup upaya untuk bisa meraihnya apakah di rumah ataukah menempatkan diri datang ke masjid meskipun hanya di malam harinya. Jika tidak mampu etikaf, tidak mampu etikaf, sepuluh hari terakhir, siang dan malamnya, berusaha datang di malam harinya, tinggal berdiam di masjid, mengkhususkan diri untuk beribadah di malam itu. Salat tarawih, baca Quran, zikir, doa di sepuluh malam terakhir. Itu adalah salah satu cara yang mungkin bisa ditempuh agar tidak luput malam itu meskipun tidak mampu mencontoh Nabi alaihi salatu karena keterbatasan yang dimiliki Wallahu muwaffiq astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa